بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك البطوع والمنوم والرزوق صلاح الجسد والروح متوبة النسوء واهدي قلوبنا حق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوير بصرنا وصاحه وداننا وصبت لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه datang kepada Sayyidina Umar pemuda kan Nangis ini pemuda ngadu dosanya. Itu Umar ikut nangis juga karena melihat kesedihan itu pemuda. Ya, ketika Rasulullah datang, Rasulullah tanya, Ayubika ya Umar, apa yang menyebabkan kau menangis? Ya Rasul datang seorang pemuda mengadukan dosanya kepadaku sambil menangis sehingga membuat aku juga sedih. Kata Rasulullah, Emang dosanya apa? Ah, panggil aja deh yang sudah. Panggil menagi. Datang itu pemuda. Hai pemuda, kamu berbuat dosa apa? ini pemuda ya Rasulullah malu. Dosa saya gede. Dosa saya besar. Mana besar dosa kamu dengan arash? Dengan arashnya Allah. Besaran dosa saya Rasulullah. Mana besar dosa kamu dengan langit? besaran dosa saya Rasulullah. Dengan bumi besaran dosa saya. Ya. Dengan gunung-gunung besaran dosa saya Rasulullah. Oh kalau gitu mana besar dosa kamu dengan rahmat Allah, dengan ampunan. Ini pemuda sambil nangis, tentu ampunan Allah lebih besar daripada dosa saya. Besar apapun dosa yang hamba lakukan, tetap rahmat Allah, ampunan Allah lebih besar. Kalau ditobat saja kalau begitu kata Nabi, ayo iya. jangan malu-malu, akhbirni anzambik. Kabarkan kepadaku dosaku apa. Ya Rasulullah, sejak umur tujuh tahun saya kerja sebagai penggali lubang. Kubur. Belum lama ada perempuan Ansor meninggal dunia. Cantik nih perempuan. Meninggal. Setelah dikuburkan malam harinya saya bongkar kuburan, Saya angkat jenazah. Saya keluarkan dari kain kapal saya setubuhi kan. Ini orang dinahi mayat. Dinahi. Nabi kaget mendengar dosa. Karena belum ada di zaman Rasulullah itu. Dosa bunuh mayat. Eh, dinahi mayat. Belum ada. Baru ini pembunuhan. Kalau sekarang udah macam-macam. Jangan bunuh, jangan dinahi mayat. Motong-motong mayat. Dibezinahin juga, potong juga, makan juga. Itu Sumanti. Iya. Sumanto. Iya, makan lagi. Iya. Bukan hanya perawan, mayat, nenek-nenek. Dimbat juga caranya. Kehabisan bahan, nenek-nenek diperkosa. Makanya jahiliyah modern. Diusir sama nanti, kau berhak mendapat ampunan Allah ini pemuda sedih hatinya karena di, di, diusir sama Nabi. Ya Rob, aku datang kepada kekasihmu, kepada Rasulmu mengadukan dosaku, ingin taubat tapi ditolak. Tinggal harapanku hanya kepadamu ya Rob. Andai kata kau tolak juga taubatku, lebih baik turunkan azab dari langit. Bakar aku di dunia sebelum kau bakar aku di akhirat. Rupanya ini taubatan nasuhan. Karena orang dikatakan ke arah oleh Nabi ini seseorang yang menyesal atas perbuatan dosa itu udah ampunan Allah. Kita berbuat dosa baru nyesel aja. Itu sudah Allah ampuni. Belum istighfar. Karena syaratnya taubat itu an najbu bil qalb. Harus ada penyesalan di hati. Kalau udah nyesel baru mulut istighfar yang benar. Kalau istighfar doang belum nyesel, itu dia sebut istighfar, gaya lagi istighfar, gaya lagi istighfar, jahit lagi. Nyesel dulu baru istighfar. Ini yang benar. Nah, setelah itu kalau orang sudah menyesal terhadap dosanya, dia istighfar, mohon ampun kepada Allah, ini orang pasti al-itmar, Allah yaud. Dia pasti berjanji di dalam hatinya itu untuk tidak kembali lagi kepada dosa yang sama. Diterima taubatnya oleh Allah, kirim malaikat Jibril kepada Rasulullah. Oh. Ini disebut maksumnya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kalau salah langsung dapat teguran, ya, langsung dikasih tahu ini enggak, ini enggak benar, ini salah. Itu disebut maksum. Enggak, enggak dibiarkan dosa ini. Ya, nggak berlalu lalu Kata Jibril, ya Rasulullah, Allah kirim salam yang jadi Tuhan kau atau Allah. Kata Nabi tentu Allah yang jadi Tuhan. Yang memberikan rezeki kepada makhluknya kau atau Allah? Tentu Allah. Yang memberikan ampunan buat hamba-hambanya yang berbuat dosa kau atau Allah? Tentu Allah. Kalau begitu ya Muhammad SAW kemarin belum lama datang kepadamu seorang pemuda ngadu dosa. Kenapa engkau usir? Allah sudah terima tobat. Tapi gila. Bukannya sedih, malah gila. Karena tobat itu umat diterima oleh Allah. Ambil lagi Peluk minali. Berbahagialah engkau karena taubatmu telah diterima oleh Allah. Masuk bayang maghrib berjamaah. Nabi jadi imam, sahabat jadi makmum. Termasuk ini pemuda, tukang gali kubur. Di belakang. Terus baca Fatihah. Nabi baca surah At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta surtumul maqabir. Itu sampai ayat hatta zurtumul makabir sampai kau masuk ke dalam kubur. Ini pemuda tukang gali kubur nggak sanggup dengar kalimat sampai kamu masuk kubur. Terus teroyok. Oh, lagi sembahyang. Diseris. Setelah salam Nabi didapati pemuda itu meninggal. Meninggal? Dunia. Meninggal karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dosa, takut azab Allah, takut kepada Allah, istris meninggal. Ya. Ini disebut khasyahnya kepada Allah. seorang yang menangis keluar air mata karena khasyah kepada Allah beda dengan tangisan karena kena musibah. Umumnya kan kita kalau nangis kena musibah. Jauh minggat bini, duit hilang, satu ember satu ember ratusan ribu semua satu ember kan banyak embernya ember yang paling gede oh riba nggak mau riba taruh di berangkas aku di gondol berangkas di lemari apa lagi ah maling nggak mungkin ah tahu kalau naruh di ember biasanya ember kan tempat air jadi kalau di ember batunya buang batunya buang lah itu ember orang ember udah jelek gitu kan eh, nyonya tua nggak pakai kan ember batu ember duit dulu dia buang pembatunya habis nah, kalau kita ini dosa lalu kita gidik begidik bulu kutuk kita itu Berhenti. Ingat, itu sudah merupakan ampunan Allah Subhanahu. Seorang hamba di, di yaumil akhir diperiksa oleh Allah, oleh Allah nggak ada amal baik. Tapi masuk surga. Ini hamba nih di surga ketemu kawan kawan di dunia. Ya kawan kenal dong. Ya apa lo kan? Lu kok masuk surga? Gue juga gak tahu. Gue juga bingung kok masuk surga. Iya lu. Aneh katanya. nggak bisa masuk surga. Yang punya diri masuk surga bingung. Bayang kagak berkagak. Tapi iman. Lalu dipertanya Rob, kawan-kawan penghuni surga pada bingung. Saya pun bingung. Kenapa kau masukkan ke dalam surga? Kata Allah, aku ampuni dosamu. Kelalaian kamu di dalam sholat. Kenapa ya Rob? Karena bulu matamu pernah terendam dengan air mata karena takutnya kepadaku. Jadi pernah satu saat dia takut sama Allah, begitu khusyah dia nangis, sampai air matanya ini membasahi ya kelopak mata kan ada bulu gitu. itu lantaran itu hak Allah tapi itu jangan ikut Kak supaya nggak apa nggak ada khusyahnya ya, itu kisah-kisah buat apa namanya uh, eh, target nah supaya kita nggak putus asa dari rahmat Allah. Allah beri ampunah buat orang-orang mengampuni orang-orang yang mohon ampun. Sumaya garu ahlal hikm. Bihikdihim. Kemudian Allah biarkan orang-orang yang hasad itu dengan hasadnya mereka. Yang lain dapat ampunan, orang hasad tidak dapat ampunan Allah. Suratnya. Makanya bersihkan hati kita dari sifat-sifat hasad. Apa sih hasad? Hasad itu adalah iri dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang. Orang lain dapat nikmat, dia yang benci. Orang lain dapat kenikmatan, dia yang kesel. Itu disebut hasad. Sehingga tidak reda terhadap irodat Allah. Ya. Siapa yang kasih nikmat kepada sepulan? Allah. Kenapa dia benci? Berarti dia membenci kehendak Allah. Itu yang bikin jadi haram, yang bikin jadi dosa. Waruya fi'lul ma'ruf yadiya masari'as Ini diwayatkan perbuatan ma'ruf akan menghindari orang yang berbuat ma'ruf itu daripada mati su'ul khotimah. Kita kalau sering berbuat ma'ruf, berbuat baik sama orang, itu perbuatan ma'ruf kita ini itu akan menghindari diri kita daripada mati su'ul khotimah. Apa perbuatan ma'ruf? Orang lapar kita kasih makan. Orang lagi susah kita tolong. Orang perlu bantuan kita bantu. Orang lagi terdesak, betul-betul dia tolong. Apa pabrik itu al-ma'ruf Ya. Kalau sembahyang ibadah. Ya. Puasa, sedekah itu. Tapi al-ma'ruf itu perbuatan baik ya perbuatan yang baik immati umara Ada sebahagian imam Selalu memberi nasihat kepada sebahagian umara Pemerintah Pagana mereka berkata Sebagian ulama berkata iya kawal kibra Hati-hati kamu terhadap sifat kibir. innahu awwala zambin, awwalu zambin, usyallahu ta'ala di Karena perbuatan, karena do, apa sombong itu, itu dosa yang pertama. Ya. Yang Allah dimaksiati. Allah ditentang, itu lantaran ada sifat sombong. Makhluk yang pertama berbuat maksiat kepada Allah siapa? Iblis. Sumbernya sombong. Ya. Sombong. Tadi dia bersama malaikat iblis. Iblis bersama malaikat. Doa kepada Allah. Tapi ketika Allah ciptakan Adam, ada sifat kibir. Nah kibir inilah yang pertama kali membuat iblis ini maksiat kepada Allah. Dia tentang perintah Allah untuk sujud atau memberi penghormatan kepada Adam. Nah, orang kalau sudah sombong, ini awal dari dosa-dosa tuh yang akan berkesinambungan. Tumma jara'a kemudian ia membaca Wa izgulna lil malaikati judu li Adam fasajadu illa iblis. Oh. Jadi hati-hati kamu terhadap sifat sombong. Allah berfirman gitu baca dalilnya di dalam Quran. Karena pertama kali maksiat Allah dimaksiat itu lantaran sombong. Ayatnya dibaca. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu. Mereka sujud illa iblis. Kecuali iblis yang tidak mau sujud. Wa iyyaka wal hirsa, hati-hati kamu terhadap sifat tamak. Tomak, rakus, apa lagi? Seraka. Hah? Ya, yeah, apa lagi? Rakus, oma, seraka. Hah? Apa lagi? Loba, eh loba. Eh. Hah? Loba, betul. Apa lagi? Lap-lapok, bukan Wa innahu akhraja Adam min al-jasad. Maka semuanya sifat Hiris itu yang mengeluarkan Adam dari sorga. Ya. Askanahullahu jannatan yang Allah telah menempati Nabi Adam itu di sorga. Yang arduha samawati wal ar sorga lebarnya langit bumi. Wagala Allah berfirman, "Kul minha illa wagala dan ulama ya." Hah? Dan Allah yang berfirman, "Kul minha illa syajaratan wahidatan." Ya, makanlah daripada sorga kecuali pohon yang satu katanya. Naha naha allahu anha. Allah melarang daripada pohon itu. Famin hirsihi akala minha. Lantaran ada sifat hirisnya Nabi Adam katanya. Maka dia makan daripada pohon itu. Fa'akhrajahullahu minal jannah. Maka Allah mengeluarkannya daripada surga. Summa gara'ah. Kemudian ulama ber, ber, membaca ayat. Ya. Ihbil, ihbita minha jami'an ila al-ayah. Ya. Keluarlah kamu berdua daripada surga semuanya. Itu disebut zillah namanya tergelincir bukan kesalahan tapi tergelincir kalau nggak ada sifat hiris Nabi Adam nggak bakalan mau ambil tuh pohon itu, pohon nggak haram tidak berbahaya tetapi memang Allah jadikan pohon itu ujian ujian doa. Ya. Allah jadikan ujian sampai pohon itu berkata ya Rob kenapa engkau haramkan aku untuk dimakan oleh makhluk yang kau apa namanya kasihi yang kau muliakan ada bukan semata-mata karena engkau berbahaya haram tetapi ujian buat ada ujian doang oh di sini nih iblis nyari salah lu tahu gak kenapa Allah haramin larang kamu deketin karena kalau kamu makan itu pohon kamu jadi kekal makanya namanya pohon itu khuldi buah kekekalan Asalnya nggak ada nama. Ya. Buah apa itu? Nggak tahu. Di Quran nggak disebut pohon apa. Cuman orang untuk gampangin aja pohon khuldi. Ya. Kalau cari di kamus pohon khuldi, nggak ketemu. Buah khuldi. Ada ikhtilat. Ada ikhtilat, ada yang bilang sorga yang sebenarnya, ada yang bilang bukan bukan yang nanti yang Allah persiapkan nanti bukan uh -uh. tapi kalau ditanya kalau yang yang lebih benar katanya itu surganya bukan yang nanti ya. Allah siapkan ada tempat surga itu disebut surga karena di dalamnya ada taman, ada segala macam. Karena surga. Kalau surga yang nanti yang benar berikhtilaf dengan hadis yang dikatakan akulah yang pertama kali akan buka pintu surga dan memasuki Nabi Muhammad. Ya mungkin Nabi Adam. Kalau surga itu benar berarti Nabi nomor dua. Tapi tidak, ya, Allah alam. Gitu ya. Yang mendekati aja. Asal jangan gara-gara itu jadi sambit-sambitan handuk jangan. Wa iyyaka wal hasad. Hati-hati kamu terhadap hasad. Fa innahu hamala bani Adam ala an qatala akhahu hina hasadahu. Karena sesungguhnya hasad itu membawa manusia untuk membunuh saudaranya sendiri ketika dihasad kepada saudaranya. Summa kemudian baca ulama. Watlu alaihim naba abna Adam Na'naba abnai Adam bil hak. Bacakan kepada mereka berita tentang dua anak Adam dengan benar. Izgarrabah ketika keduanya itu Khabil dan Kabil guru mendekatkan dirinya dengan kurbanan, dengan berkurban. bila min ahadihima. Lalu terima korban salah satunya. Walam yutagabbal minal akhar tapi yang satu tidak diterima. Habil korbannya diterima karena ikhlas. Mobil ditolak oleh Allah. Kala maka berkata yang ditolak. La'abdulan naga. Aku akan bunuh kamu. Sebetulnya sudah ada benih-benih hasad. Ya. Kobil punya saudara perempuan cukup Abil saudara perempuan ini jelek. Karena Nabi Adam riwayat mengatakan sekali beranak dua. Laki perempuan, laki perempuan gitu. Laki perempuan laki. Kobil beranak sama sama saudaranya iklima cukup. Kayak binyana dia tuh cakepnya. Air laut sampai masuk ini, Itu yang umum boleh begitu. Kalau lagi surah ini kebetulan jadi ustadz gitu di luar kayak bini aneh nggak apa-apa hak ini jangan gilaan omas kayak bini aneh hukum bini kita jelek oh kita bilang jelek jangan ya, ya. namanya zolim jelek-jelek belum bapak juga <laughs> ini biar jelek capek puji puji ya, emang disuruh hitam panggil ya hajar aswad ya. jangan panggil pulang jangan eh pulang musik ya ya hajar al aswad eh batu hitam kalau ada ke batu eh kayu aswad orang jemur dulu batu berkah gitu habis pakai umairo nggak nggak pas ya eh. umairo kan pipi yang merah-merah kulit putih ketimpa terik matahari jadi merah cakep kalau modal kita udah hitam kena matahari pulang Ada kalau pulang umrah pulang haji udah pulang tapi orang sana yang cakep, nak matahari merah. Perempuannya merah, lah nggak pakai apa itu namanya itu? Ah? mau ke Apa mau Pakai. Memang udah merah. Aisyah. Ya Humairah. Hmm. Kadang-kadang bini gembrot ya sumo ya kendi ya getong zolim banget Nah, karena istri saudaranya cakep. Nabi Adam dapat syariat dari Allah, seling kawinnya gitu. Kobil mesti kawin sama bini, sama saudaranya, sepupunya, yang ini begitu. Gak boleh dia, oh Kobil mau kawin sama saudaranya karena lebih cakep. Yang satu Habil sedang jelek, hitam, jelek pokoknya. Dari situ udah, udah timbul benih-benih iri, hasad. Ditambah lagi korbannya ditolak oleh Allah Subhanahu, akhirnya dibunuhlah ya, siapa namanya Habil. Wajib karena sababu bigadlihi anna zauzatul maqtuli habila kanat ajmala min zauzatil qatil qabila fahasadahu alaiha hatta gadalahu dan ya, dikatakan adalah sebabnya dia e, terjadi pembunuhan itu Bosannya istrinya yang dibunuh Habil ya, adalah lebih cantik daripada istrinya yang membunuh si Kotil si Habil eh Kobil lalu dia hasad si Kobil atas si Habil hatta lalu sehingga dibunuh ya أن بعض sulha. كان يجلس بجانب مالك ينصحه ويقول له أحسن إلى المحسن بإحسانه وإن المسيء ستقفيه إساءته إساءته فحسده على قربه من الملك بعض الجهلة وعمل الحيل على قتله فسعى به للملك للملكي وقال له إنه يزعم أنك أبخر وأمارة ذلك أنك إذا جربت منه يضع يده على أنفه لألا يشم رائحة البخر pakai kho ya kalau bahri pakai hak lautan kalau bahri dengan kho bau mulut ya bau busuk وقال له انصرف حتى أنظره ولأنظره ولأنظره وخرج فدعا الرجل لمنزله وأطعمه ثوما فخرج الرجل من عنده وجاء للملك وقال مثل قوله السابق أحسن إلى المحسن إلى آخره كعادته وقال له الملك أدن مني فدنا منه Wa yadahu ala fihi makhafatan ayya summal maliku riha sawmi. Wa gala al-maliku fi nafsihi ma ara fulanan illa gad sadaka Sebagian orang soleh duduk dekat raja. Bersahabat. Senang nasihatin raja. Suka memberi nasihat gitu. Jadi dekatnya dia sama Umaro, nasihat. Bukannya nyari muka kasih nasihat. Wayadulu lahu itu orang saleh berkata kepada raja ahsin ilal muhsin. Ya raja, istri berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Bihsanihi berdasarkan kebaikannya. Orang berbuat baik ini, baik ini, ini ini gitu ya. Fainal musi'ah satarfihi isa'atu karena orang yang berbuat buruk itu keburukannya bakal membinasakan dia. Kita berbuat baik pasti hasilnya baik. Kalau orang berbuat buruk pasti hasilnya buruk. Ya. Tanam yang baik hasilnya, tanam yang buruk hasilnya itu udah sunatullah. Jadi kalau mau kebaikan datang terus kepada kita, berbuat baik, berbuat baik, berbuat jahat aja, pasti hasil jahat. Yang kita hasil, yang kita dapat itu yang gak enak. Ya. Oke kalau terjadi sesuatu yang menimpa kita yang nggak enak, itu jangan kita cari kambing hitam diri kita. Oh, gitu. gitu. Gue pernah berbuat jahat orang dulu, gue pernah begini, pernah begini. Makan deh harta sekarang, harta haram, zolimin orang, nipu segala macam nanti, ya hasilnya bakalan buruk. Makanya cari yang halal, yang penting banyak cari. Hah? Yang halal yang penting. Iya. Lalu ada orang yang hasad. Karena kedekatan dia dengan raja, ada sebagian orang bodoh itu hasad. Wah, ini ulama ya orang soleh ngapain deket-deket raja ini? Ah, cari muke, tukang nyari duit. Padahal bukan itu tujuannya nasihat. Hasad, kalau orang hasad kan fit. akhirnya memfitnah, akhirnya berusaha hegit. Ada dari hasad timbul hegit, hegit itu sudah hasad pengen binasa ini itu naik pangkatnya. Kalau hasad baru ngiri. Tapi kalau habit, udah ngiri juga, pengen ngancurin orang yang diiriin. Paham? Dukungnya, dimampusin, segala macam. Itu habit Nah ini babnya, keburukan bakal menghancurkan orang itu sendiri. Akhirnya orang bodoh itu wa'amilal haylah. Melakukan apa namanya tipu daya apa itu Haylah ya. dari akal ala gadrihi untuk membunuh dari akal caranya membunuh orang soleh nih yang dekat sama raja karena hasad bihi bil malik lalu dia datangin raja Wagala lahu ngomong sama si raja Ya raja innahu zaamu annaka atukhar Itu orang soleh Dia itu kalau di luar ngomongin inti mulut inti bau Raja itu orang yang dekat mente. Kalau di luar ngomongin ente, nanti mulut mulut, mulut raja bau kata. Padahal kaya, dia fitnah. Karena hasad. Buktinya apa? Wa amaratu zalik annaka idza jarabta minhu ya dong ya do Buktinya kalau dia lagi dekat sama raja atau kamu lagi dekat sama orang itu, dia selalu tutup hidungnya. Orang soleh kalau ngomong sama orang tutup mulut, bukan lantaran takut becung bau mulut orang, Takut mulutnya kecium orang. Iya. Itu. Ya. Apa aneh? Itu. Bukannya kita takut mulutnya kecium. Iya. Tapi mulut kita jangan sampai dicium dia. Maklum ya mulut tuh. Buk sampai. Apalagi habis-habis diem lama ngomong, bah, udah. Adab kita, sampai guru. Udah diem lama para guru. Guru kira-kira Tuh ampas yang dibuang ke muka guru dong. Ya, guru mohon maaf guru ya. Gitu. Bila guru jawab lepas Iya. ya. Saya kan nggak ngomong begini kira guru ngomong. Itu nama menghina. Oleh iya dong. Guru ngomong ngomong kira dia ngomong. Itu menghina enggak emang dari awal begini. Untuk fit. Maksudnya mulut dia jangan kecu neraka. Tapi dibalik sama orang yang agar. Iya. Dia, dia bilang kalau mulut kamu busuk bau. Makanya kalau ngomong, kalau raja kamu dekat dengan dia, ini orang selalu tutup hidungnya. Ah, ah, ah tangannya taruh di. Lialla yasunna raihatal bakar. Supaya dia nggak nyium bau busuk. Ya, raja kesal juga. Wah, kacau, pantesan kalau gua ngomong tutup mulut terus. Ngomong nutup mulut, gua ngomong ditutup mulut. Yang raja akhir percaya. Bagaimana lalu raja berkata, "Is sorry, hatta antura." Jadi pulang dia sana. Saya mau selidikin dulu. Eh, ini orang nih yang hasad keluar. Tapi keluar dia nyari akal. Pada ar-rajul liman diri. Ini ulama, ini orang soleh diundang ke rumah itu orang yang hasad. Diundang. Wajah kamu kasih makan. Dikasih makan, so Bawang apa itu? Bawang putih yang baunya ngamblong. Ya orang soleh diundang ke rumahnya orang yang hasad, yang haramnya hasad pun oh, mesti makan. Tapi di antara makan itu dikasih bawang, bawang putih. Kan bawang putih jadi bau mulut. raja rajulu min indihi. Lalu orang itu keluar dari sisinya orang yang hasad. Iya, iya. Ya, datangin raja. Wajah alil malik. Wakala misalnya lihat sabik. Dia kalau ketemu raja selalu nasihatin. Ya raja, ya malik ahsin ilal mahsin. Tapi kali ini ngomongnya nutup. Karena bau mulutnya habis makan bawang. Nutup dong. Ya raja pikir benar ya. Apa yang dibilang sama si Duhala tuh jahil tuh. Ini orang meng benci mau gue. Nutupin hidung mulu. nih berarti mulut gue bau. Dicelak-celak meja nih. Jadi raja akhirnya lah bahwa orang soleh itu ya sebagaimana aduan orang yang hasad mengatakan bau mulut bau raja, mulut raja itu baunya nggak enak busuk. Raja akhirnya percaya karena si orang tadi kalau ngomong begitu habis makan mau putih. Akhirnya raja kirim surat. Ya. Pagal al-Malik, udunu ini. Itu dekatan sini kata raja. Pada naminhu. Itu orang dekat. Fawadu ayadahu ala fi. Ini orang tutup mulut sedang raja dekat raja, raja panggil tutup. Kenapa? ayah ayyashumal malik rihasum. Rihasum. Dia takut raja cium bau bawangnya di bawah mereka. Tujuannya begitu. Tapi raja, padahal dari nafsi. Dalam hati raja ngomong ma'araf bulanan illa gad sadak. Oh, berarti pendapat perkataan ini orang yang ngadu itu benar nih ini orang nggak demen cium bau mulut saya. Wa kana malikula yaktub bi illa bi jaizatin aw sidlatin. Raja nggak pernah nulis surat kecuali kalau nulis ada hadiah atau ada persenan atau ada duit yang dia mau kasih. Paham nggak? Dia kalau nulis sekarang pasti duit. Hmm. Mau hadiah mau orang pasti nulis sama bendahara jadi kalau nulis selalu tolong nih orang datang kasih duit cepet, tolong nih yang gitu. Kebiasaannya raja. Jadi nggak pernah nulis yang macam-macam. Biasanya nulisnya gitu aja deh. Kalau ngasih duit sama orang, kirim surat, kasih bola duit, kasih gitu kan. Biasanya ngasih jaizah, gaji, duit, hadiah dan segala macam. Umumnya itu. Tapi sekarang tulisannya beda sih raja kepada pegawainya. Tolong kalau ntar datang yang bawa surat ini, bunuh dia biasanya kasih duit sekarang dirubah nih raja bunuh bunuh kulit dan kulitnya isi dengan jerami itu pesan raja di tulisan dilipat nih raja dikasih orang yang soleh itu bawain ke pegawai aneh paham nggak nah orang soleh kan kalau dia sampai ke pegawai ini pegawai bakal ikutin apa yang tertulis di situ bakal dibunuh nih ya diterima orang soleh itu Fajatada lahu bikhaddihi li di ummalihi Raja tulis buat pegawainya. Idza ataka sahiba sahibu kitabi. Kata raja kalau datang kepadamu yang bawa suratku, hada fazbahu bunuh wa aslihu ulitin wahsyu zildahu tibnan. Isi kulitnya dengan jerami. Wa ba'asbihi ilayya. Lalu bawa lagi kepada aku. Berarti raja mau bunuh ini orang saleh. Fa khadal kitabah ini orang sana jujur ambil aja itu curhat. Tinggal buka, ini apa yang mau bawa ke pegawainya raja. Ya, wa dia keluar. ya, alladhi sa'ali. Ketemu sama orang yang berusaha nggak bunuh dia nih, si Hasan. Ketemu si Hasan. Si Hasan nanya, lu buat surat dari raja, surat apa nggak tahu. Muter otaknya. Biasanya kalau surat, surat duit. Iya kan? Oh, bawa apa yang alasan? Buat gue deh Ini orang soleh mereka perlu. Emang dia gak ada niat apa-apa datangnya raja bukan minta duit. Ya udah nih. Mereka mau nih. Cuma disuruh bawa ke sana. Iya deh. Juga gitu nih si Hasan. Hah, juga duit loh Ada dapat duit. Ah, umumnya begitu. Kalau da da dapat surat bawa kasih duit. Umumnya orang kalau dapat surat dari raja, itu orang kawinnya, pulang bawa duit. Terus begitu biasanya. Makanya hasad dikit. Ya, gua mau bunuh malah dapat surat, duit di dalamnya kan. Aneh banget ya. kasihan, aja, iya. Ya setor. Ya, Kata pegawai, ini surat berisi siapa yang buat surat ini harus dibunuh dan dikulitin. Kemudian diisi jerami kulitnya dengan jerami. Itu bukan surat aneh, bukan buat aneh. Ani pulangi lagi wallah, wallah, wallah. Ini bukan surah aneh. Ini bukan surah aneh katanya. Kata yang azan. Aneh mau pulangin ke raja. Apa kata yang pegawai? Raja tidak pernah menarik surat. Akhirnya dibunuh tuh. Inilah balasan orang yang azan. Dia mau bunuh orang salah. Akhirnya dia sendiri yang terbunuh. Ya. Nah ini kita baca itunya aja ibaratnya. وكان الملك لا يكون حميلا يدين أو جنة terus apa فلوس أبدا فأخذ الكتاب وخرج فليأتيه تسعا به وقال ما هذا الكتاب قال حتى الملك حتى Malik li. ini surat dari raja buatku bisilah ini surat raja buatku ya, dengan hadiah atau si siapa namanya orang soleh tadi bagala hakum ini buat aneh aja ni, serahkan buatku Faqala ya wala ni buat intik. Fa lalu si Hasan ngambil itu. Wa madha ila al-amil. Didatangin amil. Faqala al-amil fi kitabik anna an azbahaka wa aslahaka. Di dalam surat ini kata Amir, suratmu yang kamu bawa, saya disuruh bunuh kamu dan buletin kamu. Bola si Hasan Innal kitab laisa huwani. Ini ini surat bukan buat aku katanya. Allah, Allah bi amri. Allah Allah dalam urusanku. Sumpah deh, wallahi. Hatta uraji al-malik. Saya mau pulangi lagi ngeraja. Qala laisa li kitabil malik muraja'atun. Kata yang si Amil pegawainya surat raja nggak bisa balik lagi. Ya, jarang yang balik begitu. Fadzabihahu wa salakhahu wa hasya jildahu Oh dibunuh di kulitnya. Wa ba'sa bihi. Kemudian dibalikin kepada si raja. Suma ada rajulu ilal malik adatihi. Orang soleh nongol lagi dong. Datang ke raja. Raja bingung. Kok bukan dia yang mati? Ini kulit siapa nih? Gitu kan? Kaya ini biasa nasihatin ahsin. Ilal man ahsan ilaih. Ya. Ya. misla gauli. Dan dia berkata seperti ucapan biasa. Wa'ajaban maliku lalu malik ta'ajub raja. gala ma fa'alal kitab. Apa yang dilakukan oleh kitab? Apa yang terjadi dengan tulis sama surat saya? Gala ini orang berkata lagiani bulanun. Saya bertemu sama si Bulan yang hasad tadi. Ya, raja nggak tahu ini orang yang hasad yang dibunuh. Nah. Wasauhadahu. Dia minta saya berikan itu surat mini daripadaku. Pada bi'tuhu saya kasih lahu kepadanya. Faqal al nahu zakarali zakara li Dia itu orang yang yang bawa surat yang minta surat maka sehingga dia terbunuh. Itu dia dia berkata kepadaku bahwasanya kamu kalau di luaran suka apa namanya ngomong kalau mulut saya bau busuk. kalah ya. Kala makul tu Saya nggak pernah ngomong begitu kata ini orang soleh. Ya. Falam wadu falam ya yadak Eh paling waga saya dan ada anjing Kata raja, kalau nggak nggak nggak ngomong gitu, kenapa kalau ngomong kamu selalu tutup? Letakkan tanganmu ke hidungmu wapika dan ke mulutmu. Kala dia menjawab, adaan adaanani sauman. Ya. Dia kasih makan aku bawang putih. Pacarih tu antasummahu. Saya takut kalau kamu cium bau mulut saya yang Gala raja berkata, sodakta. Kalau gitu kamu yang benar nih. Ya, irji ila makani. Pulang kamu ke rumah kamu, ke tempat kamu. Bahkan lagi al-musimu isa'atahu. Sungguh orang yang buruk telah mendapatkan keburuk, hasil keburukannya. Bata amalu maka renungkanlah rahimakumullah, rahimakumullah. Semoga Allah sayang kepada kamu. Syukmal hasad, ya, keburukan hasad wa ilai dan apa-apa yang terjadi ya dari hasil hasad itu.